juga tergolong kelompok yang sesat. Tergolong kelompok yang sesat, ulama juga menyebut mereka sebagai mubtadi'ah, ahli bid'ah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas menentang apa yang mereka yakini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Nabi SAW menyebutkan di sini tiga hal yang itu sebagai contoh daripada bagian-bagian iman. Ucapan la ilaha illallah, qaulun. Ucapan. Kemudian imatatul adza 'anil tariq, amal, perbuatan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan haya yaitu rasa malu yang letaknya di mana? Qalbu. Nah, ini semua bagian daripada iman. Bagaimana kemudian mereka mengatakan amal bukan iman. Kalau amal yang nampak sepele yaitu imal imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi katakan salah satu dari cabang iman, bagaimana dengan amal yang besar? Puasa, haji, zakat, salat. Dan secara jelas salat disebut iman dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." dan tidaklah Allah Azza wa Jalla akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Iman kalian di sini bermakna salat kalian. Jadi keyakinan orang-orang Murji'ah sangat bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keyakinannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Demikian pula keyakinan mereka bahwa iman tidak bertambah dan berkurang. Kita juga telah sebutkan pada kesempatan yang lalu dalil-dalil ahlus sunnah tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat At-Taubah 124, surat Maryam 76, surat Al-Kahfi 13, surat al fatih ayat yang keempat. Ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan bertambahnya iman. Allah Azza wa Jalla berfirman "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا amanu fazadathum imana Adapun orang-orang yang beriman maka surat yang Allah turunkan itu menambah mereka keimanan iman bertambah ya dalam surat Al-Fatih Walladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Azza wa Jal yang menurunkan ketentraman pada kalbu kaum mukminin agar mereka bertambah iman mereka menambah ya iman yang sebelumnya. Nah, nampak jelas bertambahnya iman sebagaimana iman juga bisa berkurang seperti dijelaskan dalam hadis yang sangat jelas misalnya hadis tentang syafaat disebutkan dalam kisah syafaat nanti kelak di akhirat Allah Azza wa Jalla mengatakan ungduru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardal min iman fa akhrijuh lihatlah siapa saja yang kalian dapatkan dalam kalbunya ada seberat biji khardal dari keimanan wa akhrijuh maka keluarkan dia dari neraka ya ada orang yang punya iman hanya seberat habbatu khardal. Ya. Biji yang sangat kecil. Disebutkan bahkan dalam hadis syafaat juga diperintahkan untuk dikeluarkan dari neraka orang yang dalam kalbunya adna adna adna min mithqali dzarrah. Yang ada dalam kalbunya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari semut yang kecil, dzarrah. Nabi katakan sampai tiga kali. Adna, adna, adna. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Dari semut yang kecil. Darrah yakni semut yang kecil. Nah. Jadi ini nampak jelas bahwa iman ada yang memiliki iman yang besar. Artinya bertambah imannya terus. Ada pula imannya kecil, yakni berkurang-berkurang jadi sangat kecil. Nah, ini semua baru sebagian dari dalil-dalil ahlu sunnah yang menunjukkan bahwa iman yazidu wa yangkus bertambah dan berkurang. Oleh karenanya al-murji'ah, orang-orang murji'ah mereka seperti yang dikatakan penulis dhullal, orang-orang yang sesat karena sangat bertolak belakang dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam bab iman ini. Kemudian berikutnya wal qadariyatul mubtadi'atu dhullal Faman angkara minhum anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma lam yakun qabla an yakuna fahuwa kafir. Dan berikutnya kelompok Qadariyah. Al-Mubtadi'ah yang mereka adalah ahli bid'ah, dullalun mereka juga orang-orang yang sesat. Faman angkara minhum siapa yang di antara mereka itu mengingkari anallaha ya'lamu bahwa Allah mengetahui malam yakun sesuatu yang belum terjadi qabla an yakun yakni sebelum kejadiannya bahwa kafir maka dia telah kafir keluar dari Islam. Nah, ini kelompok berikutnya adalah kelompok Qadariyah. Ya, kelompok Qadariyah. Qadariyah ini artinya orang-orang yang tidak beriman dengan takdir atau orang-orang yang menyimpang keyakinannya dalam bab takdir. Ya. Mereka disebut oleh uh, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi sebagai mubtadi'ah, kelompok-kelompok yang sesat dan dhullal orang-orang yang nah, sesat tadi. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Qadariyah adalah orang-orang yang tidak beriman dengan takdir atau juga dalam pengertian yang lebih luas orang yang menyimpang keimanannya dalam bab takdir karena sebagian ulama memasukkan al-jabriyah juga sebagai qadariyah. Kenapa mereka disebut mubtadi'atun dullal? Karena mereka menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam keyakinan terutama dalam bab takdir ahlu sunnah wal jamaah meyakini terhadap takdir Allah Azza wa Jal dan itu sebagai salah satu rukun iman seperti kita tahu enam rukun iman ya yang terakhir apa wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Jelas sekali ini dikutip dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril di mana malaikat Jibril mengatakan at-tadrimal iman apa itu iman apa yang engkau ketahui tentang iman maka Nabi menjawab mina billah dan seterusnya sampai terakhir yang keenam wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir baik eh, takdir baik maupun buruk, yakni semacam musibah dan sejenisnya. Nah, <clears throat> itu keyakinan Ahlus Sunnah. Dan itu berdasarkan hadis yang begitu banyak. <clears throat> berdasarkan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat jelas. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira Ya, surat Al-Furqan. <clears throat> Nah, ketika orang-orang Qadariyah tidak mengimani terkait dengan takdir ini, jelas mereka tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah, maka bukan dikatakan Ahlus Sunnah, bahkan dikatakan ahli bid'ah yang sesat mereka. Yang lebih parah lagi di antara Qadariyah ini <clears throat> ada yang ekstrim yaitu yang disebutkan beliau tadi ya yang tidak mengimani ilmu Allah, pengetahuan Allah Azza wa Jal terhadap makhluk-makhluknya. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sampai terjadi baru Allah tahu. Nah, ini sudah saking parahnya ya. Mereka meyakini seperti itu. Jadi apa yang mau kita lakukan Allah nggak tahu. Setelah kita perbuat baru Allah tahu. Jadi secara tidak langsung mereka mensifati Allah Azza wa Jalla dengan al-jahl, kebodohan atau ketidaksempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu ya dan kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla bikulli syai'in alim. Tahu segala sesuatu. Ya. Allah Azza wa Jal Allamul Guyub Allah maha tahu hal-hal yang gaib sekalipun Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur Allah tahu pengkhianatan mata gerak-geriknya mata kita maksudnya apa yang orang-orang di antara kita mungkin nggak tahu Allah tahu Wa ma sudur dan yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah tahu semua. Ya. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya mau terjadi seperti apa kejadiannya pun Allah tahu. Allah mengatakan apa? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir pingin ya, dikembalikan ke dunia menyesal kenapa di dunia begini kenapa di dunia dulu tidak taat kepada Allah sekarang gilirannya disiksa sehingga mereka berangan-angan apa kembali ke dunia Allah katakan walau ruddu seandainya mereka dikembalikan la'adu limanuhu anhu pasti mereka akan kembali berbuat sesuatu yang dilarang ya padahal mereka kan nggak akan dikembalikan ya kan jadi Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi seperti apa kejadiannya. Allah tahu. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah Azza wa mengetahui makana apa yang telah terjadi. Wa yakunu dan apa yang sedang dan akan terjadi wa ma lam yakun law kana dan sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi seperti apakah kejadiannya Allah tahu nah sementara orang-orang ini ekstrimnya murj apa namanya qadariyah mengatakan Allah tidak tahu sampai terjadi baru Allah tahu nah ini sudah sangat keterlaluan ya keyakinan mereka terhadap Allah azza Wajal. maka Abu Zur'ah mengatakan Faman angkara minhum. Siapa di antara Qadariyah yang mengingkari bahwa Allah tahu sesuatu yang belum terjadi? ya. Yang mengingkari bahwa Allah tahu sesuatu yang belum terjadi. Jadi mereka kalau begitu ya, meyakini Allah tidak tahu, ya kan? Kalau seperti itu fahuwa kafir, maka dia kafir maka dia kafir. Ini ekstrimnya orang-orang Qadariyah. Muncul orang-orang seperti ini di zaman para tabi'in yang para sahabat ketika itu masih ada. Di Irak ya, muncul orang-orang seperti ini. Dilaporkan oleh Yahya bin Ya'mar uh, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dan mereka datang sengaja untuk bertanya kepada para sahabat. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla pertemukan mereka dengan sahabat Abdullah bin Umar di Madinah. Dari Irak datang untuk haji atau umrah tapi juga membawa niat mau bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang itu. Nah, bertemulah dengan Abdullah bin Umar. Mereka pun mengatakan, "Innahu qad dhahara kibalana unasun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umun an la qadar wa annal al-amra unuf." Muncul di wilayah kami orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm. Membahasnya itu ilmu-ilmu yang jelimet. Ya, perkara yang jelas tidak begitu saja diterima tapi pengen berdalam-dalam sampai perkara-perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Buktinya ini. Ya, yataqaffaruna al-ilm. Wa yaz'umun an la qadar. Akhirnya mereka berkeyakinan tidak ada takdir wa annal amra unuf dan segala urusan itu yakni terjadi tanpa didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa jawab Abdullah bin Umar? Ya. Ablighhum anni bara'un minhum wahum boroa umindi, sampaikan kepada mereka saya ya Abdullah bin Umar seorang sahabat mulia sampaikan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan berlik mereka juga berlepas diri dari saya tidak ada sangkut pautnya saya dengan mereka ini sudah isyarat ha, ah, mereka bukan muslimin ini ya Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Dan demi zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Demi zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar seandainya seseorang di antara kelompok ini berinfak sebesar gunung Uhud emas emas sebesar itu Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kembali dengan takdir sebelum itu Allah tidak akan terima berarti mereka sudah dinilai apa kafir oleh Abdullah bin Umar Makanya di sini dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, fahuwa kafir. Orang yang seperti itu kafir. Ya. Mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Sekian ayat begitu jelas menyebutkan tentang luasnya ilmu Allah. Sementara mereka mengatakan Allah tidak tahu sampai terjadi sesuatu baru Allah tahu. Ya. Itu kalau kamu sebagai manusia yang sangat kurang pengetahuannya, ya, seolah-olah Allah Azza wa Jalla disamakan dengan manusia. Makanya <clears throat> mereka disebut sebagai ekstrimnya orang-orang Qadariyah yang sudah dinilai kafir oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian <clears throat> kelompok ini <clears throat> yakni e, sebagian ulama mengatakan akhirnya sudah punah ini kelompok ini. Karena begitu nyata penyimpangannya. Tapi muncul kelompok berikutnya ya yang rupanya menyusu dari mereka. Orang-orang Mu'tazilah. Nah, tapi tidak persis dengan mereka yaitu berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui. Allah berilmu tentang hal itu. Hanya saja perbuatan manusia itu tidak terkait dengan takdir, tidak terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jal. dan Allah Azza wa Jal tidak menciptakan perbuatan mereka tapi makhluk itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri nah ini kelompok berikutnya yang kemudian Paham seperti ini diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah yang juga ya mereka dari sisi ini disebut Qadariyah. Nah, ini kelompok Mu'tazilah ya yang mereka sekali lagi dari sisi ini juga disebut Qadariyah. Ya. Kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa seorang yang beriman dengan takdir mengimani empat hal, ya kan? Pertama apa? Al-ilm. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tahu segala sesuatu. Ya. Yang kedua apa? Kitabah, mengimani semuanya. Ini telah ditulis dalam Allahul Mahfud. Tidak ada yang terlewatkan walaupun satu helai daun yang jatuh dari pohon. Ya. Allah tahu dan semuanya telah tertulis. Inna dzalika fi kitab. Semuanya dalam kitab dalam lauhul mahfud tertulis. Yang ketiga kita meyakini apa? Bahwa semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Semua yang di langit, di bumi, di alam ini, ini kerajaan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Ya, tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa ya ini alam semesta ini manusianya, tumbuhannya, hewannya, ya semua yang selain Allah Azza wa Jal, ya manusia dengan sifatnya, lalu perbuatannya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, ini keyakinan Sunnah. Nah, mereka yang menyusu ke Qadariyah yang pertama tadi mereka mengingkari bahwa perbuatan manusia terkait dengan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui ya, berilmu tentang perbuatan manusia atau makhluknya, namun mereka mengingkari adanya kehendak Allah Azza wa Jal pada perbuatan-perbuatan makhluk ini. Ya, ini juga bertentangan dengan ayat-ayat yang kita kita jelaskan pada bab iman dengan takdir pada kesempatan yang sebelumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tasyaun illa allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Azza wa Jalla telah berkehendak. Ya. Kemudian mereka mengingkari ini sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla dan mereka meyakini bahwa mereka pencipta perbuatan mereka sendiri. Ya, sehingga secara tidak langsung mereka telah meyakini bahwa di sana banyak pencipta. Ya. Di sana banyak pencipta selain Allah Azza wa Disadari atau tidak, itu konsekuensi daripada keyakinan mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut majusinya umat ini? Karena ya seperti orang majusi yang meyakini pencipta itu bukan hanya satu. Orang majusi meyakini ada pencipta kebaikan, pencipta keburukan, pencipta cahaya, pencipta kegelapan. Itu orang majusi. Dalam keyakinan mereka pencipta bukan hanya satu. Nah, di umat ini ada yang mirip dengan mereka, yaitu orang-orang Qadariyah yang meyakini manusia itu juga pencipta-pencipta perbuatan mereka. Di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, bebas merdeka dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi katakan mereka adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk kalau mereka mati, jangan kalian ikuti jenazahnya. Ya, sebagai bukti antipati terhadap mereka orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah orang-orang Qadariyah. Ya. Yang mereka adalah tergolong orang-orang yang sesat. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, termasuk dari Qadariyah ini Eh, dalam arti orang yang menyimpang dalam bab takdir adalah orang-orang Jabriyah. Kalau Jabriyah ini artinya orang yang beriman dengan takdir tapi berlebihan dalam mengimani sampai pada tingkatan manusia tidak punya kehendak ya bertolak belakang dengan yang pertama kalau yang pertama mereka mengatakan itu kehendak manusia semuanya lepas dari kehendak Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga dengan keyakinan mereka seperti itu secara tidak langsung mereka berkeyakinan lemahnya kehendak Allah, ya kan? Dan bahwa Allah tidak menguasai apa yang di dalam kerajaannya. Ini berbuat ini berbuat itu semuanya lepas dari kehendak Allah. Sekian banyak manusia yang tidak terhitung ya semuanya berbuat semuanya sendiri tanpa kehendak Allah azza wajalla ya. ini secara nggak langsung mereka mengatakan Allah tidak menguasai kerajaannya banyak orang yang apa keluar dari kehendak Allah subhanahu wa taala nah ini konsekuensi daripada omongan orang-orang qadariyah tadi sementara jabriyah sebaliknya loh manusia punya kehendak eh, afwan manusia apa tidak punya kehendak Ya. Sehingga ibarat seperti tanaman yang ditiup angin kemana angin berhembus ke arah situlah dia condong. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah dikatakan oleh sebagian ulama Asy-Syarabi Allah mengatakan ini yang Jabriyah bisa jadi lebih buruk daripada Qadariyah ya. Karena akhirnya mereka mengatakan eh, bahwa yakni ini semuanya disandarkan kepada Allah. Jadi maksiat pun dikatakan ini kehendak Allah. Sampai pada keyakinan orang sedang maksiat malah justru diyakini sedang taat karena sedang ikut kehendak Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus apa yang maksiat kalau gitu? Ya. Tidak ada orang yang maksiat kalau begitu. Yang musyrik, yang kafir ya yang berjudi yang berzina yang minum khamar yang ini yang itu dikatakan ini semua kehendak Allah ya semua terpaksa oleh kehendak Allah bahkan sampai ada keyakinan seperti tadi bahwa ini sebetulnya ya sedang taat kepada kehendak Allah ya sampai yakni disebutkan oleh al hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitab Ma'arijul Qabul kalau nggak salah ya. Ya, beberapa kisah-kisah yang yakni sangat lucu tapi tapi membuat kita ini sedih ya. Ketika mereka maksiat atau ketika ya sebagian eh, saudara mereka atau istri mereka saya lupa agak lupa cerita itu maksiat kemudian ditegur ya karena madhabnya Jabriyah secara fitrah awalnya ada maksiat menegur, tapi diingatkan loh. Kenapa kamu menegur? Kayak saya kan sedang taat kepada Allah ini. Oh iya ya sudah, nggak jadi. <laughs> Ya. Akhirnya dibiarkan. Semakna dengan itu kisah-kisah itu. Ini kan lucu tapi membuat yani jiwa kita ini prihatin. Kok ada yang keyakinannya seperti itu? Makanya sampai dikatakan kata Syarabi qad yakunu akhas min madhhabi al-qadariyah. Ini bisa jadi lebih buruk, lebih rendah lagi daripada madhab yang pertama. Karena ini sampai pada tingkatan begitu lancangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan artinya kalau begitu semua perintah, semua larangan itu sudah nggak ada artinya, nggak berlaku semuanya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi pantaslah <clears throat> ya mereka ini kemudian dikatakan dullal orang-orang yang sesat <clears throat> dalam bab takdir ini. Ikhwani fillah rahimakumullah ya eh Syarabi hafizallah kemudian menasihatkan famas'alatul qadar sirrun min asrarillah la tabhath kathiran anta 'abdun mukallaf 'alaika an ta'mal 'alaika an tamtathila awamir Allah wa an tajtaniba nawahih subhanahu wa ta'ala wa takhsha Allah wa turaqibuhu wa tash'uru bil mas'uliyyati amam Allah wa annaka satu hasabu amam Allah tabaraka wa taala. Kesimpulan beliau. Jadi masalah takdir ini adalah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Jangan kamu banyak membahas berdalam-dalam seperti tadi. Ya. Yang dilaporkan oleh Yahya bin Ya'mar, unasun al li'ilm. Orang-orang yang dalam bab ilmu itu berdalam-dalam. Urusan takdir yang itu rahasia Allah ingin ditembus. Loh, rahasia manusia saja sulit ditembus, ya kan? Ini rahasia Allah mau dia tembus. ya Yatakaffarunal ilm. Ah, akhirnya ya sesat. Makanya ya tidak uh, berdalam-dalam dalam membahas takdir. Ya. La tabhath katsiran. Dan ini ternyata wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi faamsiku wa idza dzukiratin nujum faamsiku wa idza dzukiral qadar faamsiku." Bila disebut sahabat-sahabatku, tahan diri. Jangan sembarangan ngomong ya sok bersikap ilmiah, adil, menghukumi para sahabat sampai akhirnya menilai oh sahabat ini ya zalim. Sahabat ini nepotisme. Sahabat ini ya uh, apa korupsi dan seterusnya. KKN kalau bahasa kemarin ya di negeri kita. Nah, kata Nabi, "Idza dzukira ashabi amsiku," berhenti. Jangan sembarangan ngomong. Apa yang ada dalam dalil yang sahih imani. Wa idza dzukiratin nujum faamsiku. Kalau disebut bab nujum tentang bintang-bintang, amsiku berhenti. Jangan juga sembarang ngomong bab bintang-bintang akhirnya nanti jatuh kepada ramalan-ramalan bintang. Bintang itu diciptakan untuk ini, ini, ini. Ya. Hiasan bagi langit, alat pelimpar untuk syaitan <clears throat> dan untuk mengetahui arah. Jangan berdalam-dalam sampai akhirnya masuk ke ramalan-ramalan bintang. Amsiku tahan. Wa idza dzukira qadar dan bila disebut tentang takdir amsiku tahan. Apa yang disebutkan dalam hadis, dalam Quran, yang sahih imani. Selebihnya sudah tutup. Ya, jangan ngorek-ngorek rahasia Allah Azza wa Akal kita nggak mampu, akal kita terbatas. Percayalah kepada Allah Azza wa Allah Maha Hikmah, Allah Maha Adil. Dan Allah bahkan banyak memaafkan. Ya. Maka tahan diri. Jangan memaksa akal kita untuk masuk ke ranah yang dia tidak mampu amsiku tahan. Ya. Begitu wasiat Rasulullah SAW. Makanya kata Syarabi, anda abdun mukallaf. Ingatlah bahwa engkau adalah seorang hamba yang dibebani oleh Allah Azza wa Fokuskan pada mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nasib kamu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nasib kita. Bahkan apa yang mau kita kerjakan nanti kita nggak tahu. Jangan masuk-masuk ke bab itu. Tapi yang penting bagi kamu, apa kata Allah lakukan dari perintah-perintahnya. Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diberitakan percayai dan imani, sudah. Makanya ketika sahabat radhiyallahu anhum mendengar dari Nabi saw tentang takdir ini, lantas Seseorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Kenapa kita tidak bersandar saja pada takdir? Kalau sudah ada catatannya semuanya. Nabi katakan, "La, jangan." Karena kita nggak tahu apa nasib kita. Tapi i'malu, berbuatlah. Itu tugas kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tugas kita, berbuatlah. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan ya, akan diberi kemudahan untuk berbuat yang mengarah kepada apa yang ia diputuskan dengannya. Walhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita menjadi muslimin. Allah berikan kepada kita taufik cinta sunnah Nabi Allah berikan kepada kita taufiknya, mau talabul ilm, mau mengamalkan. Semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan untuk di akhir kehidupan kita nanti. Kullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan yang itu menjadi apa? keputusan terakhirnya dia. Ya, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik, alhamdulillah. Sementara kita melihat ada orang-orang yang Jangankan tolabul ilmi Sholat lima waktu saja berat sekali Padahal cuma berapa menit Padahal cuma wudhu Kemudian sholat Ya Kemudian yakni sholat wajib ke masjid Dan lain-lain Hanya itu saja Yang hanya sekian menit dalam sehari Sulit sekali Hukum sudah tahu ya belum lagi bab-bab yang lain dari bab agama luar biasa sulitnya ibarat seorang mau nyeret e, benda yang sangat berat sekali dan nggak bisa diseret ya sungguh berbahagia orang yang diberi taufik untuk mudah beramal kata Nabi saw alaihi ah, wa innahu layasir alaman yassarahu Allah alaihi sungguh itu mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah ini hidayah yang patut bahkan wajib kita jaga. Jangan kemudian kita lemah, kemudian kita futur, kemudian kita menjauhi taufik yang Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah tanda-tanda kebaikan kita. Kullun muyassar bima khuliqalah. Masing-masing akan diberi kemudahan untuk ya apa yang nanti dia diciptakan untuknya. Yang jelas kata Nabi SAW, "I'malu, berbuatlah kalian." I'malu, berbuatlah kalian. Syarabi Hafidzallah mengatakan, "Anta 'abdun mukallaf." Ingat, kamu itu seorang hamba yang diberi beban hukum. Alaika an ta'mal. Hendaknya engkau berbuat. Alaika an tamtathila awamir Allah. Hendaknya engkau melakukan perintah-perintah Allah wa antajtani banawahi dan jauhi larangan-larangan Allah. Wa takhsyallaha wa turaqibah. Takutlah kepada Allah, senantiasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tash'ur bil mas'uliyati amam Allah. Rasakan kamu punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah bakal ditanya. Wa annaka satu hasab amam Allah, engkau akan di hitung amalmu nanti di hadapan Allah Azza wa Nah, ini kewajiban kita. Ya, ada sesuatu dari bab keimanan yang dibatasi ya gerak akal kita. Ya. Karena memang akal kita terbatas. Tidak segala sesuatu harus kita jangkau. Ya, semuanya ada batasan-batasan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lil akli hadun yantahi ilaih Akal itu punya batas. Yang ia akan berakhir pada batas tersebut. Jangan dipaksakan lebih dari itu bisa gila dia. Ya, stres. Ya. Nauzubillah min dzalik seperti kondisi ahli bid'ah yang akhirnya omongannya omongan orang-orang yang stres. nggak bisa dipahami. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan lain-lain omongan orang-orang yang nggak bisa dipahami. Ya, karena sudah stres tadi memaksa akal mereka untuk masuk ke ranah yang itu di luar kemampuan akal mereka. Ahibati billah rahimakumullah. <clears throat> Jadi <clears throat> kembali kepada masalah kita tadi bahwa ya <clears throat> eh, al-qadariyah orang-orang qadariyah mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah yang sesat jangan sampai kita terjerumus pada bid'ah-bid'ah mereka. Selanjutnya beliau mengatakan wa annal jahmiyata kuffar. Selanjutnya wa annal jahmiyah dan sesungguhnya orang-orang jahmiyah kuffar. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Siapa itu Jahmiyah? Ya. Siapa itu Jahmiyah? Jahmiyah ini kelompok sekte Jahmiyah dinisbatkan kepada seorang yang bernama Jahm bin Sofwan Jahm bin Sofwan Jahm bin Sofwan sebetulnya dia sebagai orang yang mempopulerkan suatu paham yang kemudian disebut paham Jahmiyah ini. Hakikatnya dia mengambil paham sesat ini dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya. Dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Tapi karena yang mempopulerkan adalah Jaham bin Sofwan, sang murid, akhirnya kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok Jahmiyah. Ulama mengatakan bahwa kelompok Jahmiyah ini kufar orang-orang yang kafir. Walaupun mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang beriman. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian muslimin. Tapi oleh ulama-ulama Islam tidak diakui sebagai muslimin. Kenapa? Karena keyakinan yang sudah sangat jauh dari Islam. Bahkan disebutkan dari kisah Jamin Sofwan ya dia pernah selama 40 hari kalau nggak salah ya sebagai orang yang bingung tentang Tuhannya nggak tahu tentang Tuhan adanya Allah azza wajal kenapa karena dia bertemu dengan suatu kelompok kalau nggak salah dari India kelompok tersebut ya yang disebut dengan kelompok eh, Ikhwanus Sofa kalau nggak salah atau kelompok yang lain saya agak lupa namanya walhasil terjadi dialog antara dia dengan kelompok tersebut tapi dialognya dialog akal-akalan ya inilah akibat daripada dialog akal-akalan bukan dialog secara ilmiah dalam arti bersandar kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah tapi karena akal-akalan sama-sama akal-akalan ya maka dia dihujat oleh kelompok tadi kamu mengatakan punya rob pernah kamu lihat tidak pernah kamu dengar tidak ya terus mana robmu itu nah bingung 40 hari ya cuma begitu saja bingung ya kan nah. walhasil <clears throat> entah kemudian dia menghabiskan kebingungannya dengan apa. Tapi yang jelas akhirnya dia pun tetap walaupun meyakini adanya Allah dengan tapi dengan keyakinan yang sangat uh, batil. Karena tadi kita sebutkan pengertiannya tentang iman apa? Al-ma'rifah, cukup tahu. Ya, cukup tahu itu sudah mukmin. Ya. Tadi kita sebutkan apa? Kalau begitu iblis juga mukmin. Dan anehnya, anehnya dia sendiri tidak sesuai dengan definisi yang dia sebutkan. Ya, mestinya dia sebagai pencetus edisi eh, pencetus apa definisi itu dia orang yang paling bisa mengamalkannya, kan begitu, ya kan? Dia sebagai pencetus suatu paham, mestinya dia orang yang paling bisa mempraktekkan paham itu. Dia telah mengatakan iman itu ma'rifah, mengenal Allah, tahu tentang Allah, ya. Maka dia mukmin. Nah, sekarang kamu mengatakan cukup tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Apa nama-nama Allah? Apa sifat-sifatnya? Dia katakan tidak punya nama-nama dan tidak punya sifat-sifat. Loh, kalau itu yang kamu katakan, Allah tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat. Itu sama dengan kamu mengatakan Allah tidak ada. Iya kan? Sesuatu yang ada mesti punya sifat. Kalau kamu katakan Allah tidak punya sifat, apalagi nggak punya nama, berarti Allah tidak ada. Berarti kamu orang yang paling bodoh tentang Allah. Berarti kamu dengan kaidahmu orang yang kafir karena kamu tidak punya ma'rifah tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kafir dengan pengertian dia sendiri. Ya. Makanya para ulama dulu rahimahumullah mengatakan al-jahmiyatu ya'budu adaman. Orang-orang Jahmiyah hakiknya menyembah tidak ada. Ibarat mereka seperti orang yang mengatakan di rumah saya ada pohon kurma. Ketika ditanya, pohon kurmamu punya pelepah ya dan daun-daunnya apa tidak? Tidak ada. Pohon kurma kamu ada batangnya apa enggak? Enggak ada. Ya kalau begitu kamu nggak punya pohon kurma. Ya. Nah, Jahmiyah seperti itu mengatakan ada Allah Azza wa Jalla. Apa sifatnya? Maha mengetahui? Tidak. Maha berilmu? Tidak. Maha berkasih sayang? Tidak. Terus Bagaimana? Sifat-sifat yang lain tidak juga. Ah, berarti kamu nggak punya Tuhan. Ya. Nah, itulah Jahmiyah. Makanya Allah mengatakan al-Jahmiyah itu kuffar. Orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang kafir. Ya. Al-Jahmiyah adalah orang-orang kafir. Dia bukan lagi dianggap sebagai salah satu kelompok muslimin. Kalau kita bercerita di Islam terpecah menjadi 73 golongan. Jamiah nomor berapa? Ya, nggak dapat nomor. Ya, nggak dapat nomor. Ya, sudah di luar muslimin. Mereka sudah di luar muslimin. Ya, nampaknya sudah Isa ini. Ya. Allah kalau sudah Isa, adzan dulu nanti kita lanjutkan.